Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mana asyadun sebalaan? Siapa manusia yang paling berat ujian hidupnya? Nabi menjawab Al-Anbiya Thummal Anfal Fal Anfal Yang paling berat ujiannya adalah para nabi-nabi Kemudian yang imannya di bawah itu Dan terus di bawah itu apa maknanya? Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ujian semakin datang bertubi-tubi. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala semakin banyak permasalahan problematika hidup. Bukan Allah tidak sayang, tapi begitulah. Innallaha ahabba Innallaha idza ahabba qawman ibtalahu. Allah kalau sayang kepada sekelompok orang, maka dia uji mereka. Khutbah ini ingin meluruskan pandangan kita bahwa ada sesetengah orang, sebagian orang berpendapat kalau dia sudah sholat, kalau dia sudah berpuasa, kalau sudah berzakat membayar, berkurban maka dia dianggap hidupnya akan tenang, kenyang, lapang, tidak ada ujian sedikit pun. Ini pemahaman perlu diluruskan. Siapakah yang paling hebat selain daripada Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita lihat bagaimana kehidupannya kehidupan rumah tangganya. Pernah satu bulan lamanya diuji dengan fitnah bahwa Sayyidatuna Aisyah dituduh berzina dengan seorang laki-laki. Lalu sampai akhirnya turun surat An-Nur untuk menjauhkan fitnah yang biji dan luar biasa itu. Artinya apa? Bahwa kehidupan seorang yang dijamin Allah masuk surga. Maka dikatakan wala saufa yu'tika buka Allah apapun yang kau mau akan kuberi ya Muhammad tetap juga ujian itu datang silih berganti bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam wa ma mereka tidak berhasil membunuhnya wa salat mereka tidak berhasil menyalibnya walakin syubi alahum ada laki-laki yang diserupakan wajahnya dengan dia muridnya pengkhianat bernama Yudas Iskariot dirupakan Allah Ta'ala wajahnya seperti wajah Nabi Isa karena apa? Ujian yang luar biasa. Orang Yahudi tidak senang dengan kedatangan Isa terserah. Orang Romawi marah karena dia punya jamaah yang banyak. Ini bisa mengganggu stabilitas keamanan. Dia bisa saja mengacaukan kekuasaan Romawi. Maka berkonspirasi antara Romawi dengan Yahudi. Tangkap dia, bunuh dia. Tapi mereka tidak tahu di mana persembunyiannya. Ternyata di antara bulu kambing yang putih itu ada satu yang hitam menjahat, pengkhianat, dibayar dengan beberapa ratus keping uang emas, dia tunjukkan persembunyian Maha Guru Isa alaihissalam. Ujian tetap datang silih berganti. Bagaimana dengan Musa alaihissalam? Musa alaihissalam hidupnya nyaman dan terang tinggal di istana. Anak angkat dari seorang raja yang gagah perkasa Fir'aun. Tapi sampai masanya ujian itu datang, dia lihat ada dua orang yang sedang berkelahi bertikai. Lalu dia tinju, dia tunduk, dia pukul seorang untuk melerai. Ternyata pukulan yang mematikan. Mati umat bangsa Fir'aun. Lalu mereka marah dan dia lari dari istana. Di tengah kesunyian kesepian. Disitulah datang ujian silih berganti. Bagaimana dengan Nuh alaihissalam? Salah satu di antara ulul asmi. Banyak manusia, tapi sedikit yang dipilih dari Nabi. Banyak Nabi, sedikit yang dipilih jadi rasul, banyak rasul, sedikit yang dipilih ulul asmi Nuh alaihissalam. Ya bunayya wahai anakku irkab ma'ana. Mari naik ke perahu air. Mari naik ke sampan bahtera yang akan menyelamatkan engkau. Tapi apa kata anak? Sa'awi ila jabali ya'asimuni minal ma' Aku akan datang naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku dari air. Ketika air akan menenggelamkan sang anak, tak sampai hati Nuh alaihissalam. Saat itu dia berkata berdoa kepada Allah, Ya Rab, Ya Allah, ibnabni min ahli. Itu anakku ya Allah, anakku ya Allah. Buhati belayan jiwa bagian dari keluarga aku selamatkan ya Allah. Allah marah, Allah murka. Apa kata Allah, Inna Quraisya min ahli Dia bukan anakmu. Inna Muhammad Buhayu Salim. Karena amalnya tidak salim. Bagaimana dengan Ibrahim alaihissalam? Yang namanya empat kali kita sebut. Kama saudara Ibrahim wa ala Ibrahim. berganti dari mulai ujian menghadapi seorang ayah penyembah hanya mencetak pembuat berhala ya Azar wa qala Ibrahim li abihi Azhar. Ibrahim berkata kepada bapaknya Azhar, tak itu asnaman alihah apakah engkau tetap menjadikan berhala-berhala ini sebagai Tuhan wahai Azhar? Azhar marah Azhar murka dari ilam tantahi kalau kau tidak berhenti menasehati menceramahi aku kula arjuman naka lempar engkau pakai batu sampai mati wajur dia tinggalkan aku untuk waktu yang amat sangat lama lulus ujian ayah berhadapan dengan ujian umat menyembah berhala Nabi Ibrahim AS menghadapi para penyembah berhala itu dengan menghancurkan berhala-berhala lalu kemudian berhadapan dengan para penyembah bintang-bintang berhadapan dengan para penyembah bintang menikah ternyata dalam pernikahan pun tidak melahirkan seorang anak. Menikah sekali lagi dengan Sarah, menikah dengan Farah, menikah dengan Hajar. Anak saya juga tiba berdoa pagi petang siang dan malam Robi habli minas salihin. Setelah anak lahir datang lagi ujian. Anak harus ditempatkan di tempat yang jauh dari Palestina ke Makkah al-Mukarramah. أسكنت من ذريتي في واد غير زرع عند بيتك المحرم. Sayup-sayup mata Ibrahim memandang anak yang tinggal di pegunungan pasir yang tak ada tanam-tanaman di wajib di sebuah lembah lain di yang tak ada tanam-tanaman indah baitul haram di samping baitullah ujian terus datang sini berganti Kalau mata balagha ma'ahu saya ujian ayah lulus ujian umat lulus ujian nikah lulus ujian ketika anak dijauhkan lulus sekarang ujian yang terbaik anak itu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi ya Wahai anakku, ini arah fil Aku lihat lebih tiba di arbahu aku menyembelih lehermu fadzul mala Apa pendapatmu wahai anakku? Jadi juga aku bila aku lehermu? Apa jawab si anak? Ya abad wahai ayahanda if'al ma tu'mar. Laksanakan perintah Allah. Saya dunia, Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku termasuk orang-orang yang sabar. Kalau begitu beratnya ujian Ibrahim, begitu beratnya ujian Nuh, begitu beratnya ujian Musa, Begitu hebatnya ujian Isa, begitu dahsyatnya ujian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa kita? Kita yang iman belum seberapa. Begitu datang dia mengapa kita marah, mengapa kita murka, mengapa datang caci maki sumpah serapa? Maka dalam Quran dikatakan, Tahsibat nasu wa yusraku ayyakulu amanna." Apakah manusia itu akan dibiarkan begitu saja berkata amanah kami beriman? Wa mulai Padahal iman mereka belum lagi uji ujian emas dengan api. Bila kita menggali tanah, kita kayu atau emas. Bagaimana cara mengujinya? Bakar dia, ya. bakar dengan api unggun. Kalau sejam, dua jam, tiga jam meleleh hitamnya, nampak emas berkilau, simpanlah dia emas. Sehari semalam kau bakar tak ada perubahan, campakkanlah. Dia hanya batu hitam yang berserakan di dalam air sungai dan di atas bukit. Begitu juga dengan manusia. Ketika diuji, makin berkilau cahaya imannya ya Rab yang keluar dari mulutnya kita aneh alaikat dunia kalau sempit terasa hidup dunia Aku ya Allah katakan ya Allah pada saat kau uji dengan harta dia berkata Alhamdulillah pada saat kau uji dengan kematian dia berkata Innalillah ya pula, bahwa Allah sudah bersemayam dalam hati sanubarinya Allah tidak bertempat tapi saat itu hatinya merasakan kehadiran Allah apapun yang datang silih berganti. Maka dikatakan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Kami uji kalian syai sedikit. Kalau kau sangka ujian itu berat, kau sangka ujian itu besar, syai dia hanya sedikit saja. Khauf kami uji dengan rasa takut, takut miskin, takut susah, takut lapar, takut mati, takut pensiun, takut kehilangan jamaah, takut kehilangan harta, takut, takut, takut. Walju lapar, Wanaksim minal amwal Harta binasa Kebakaran, dicuri orang Wal anfus, jiwa Sakit, mati, meninggal Wasamarat, paceklik Kering, tak tumbuh tanaman Wabashirus sabirin Sampaikan berita kesabaran Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar Siapa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah ketika ujian itu datang apa yang keluar dari mulut mereka apakah mereka berkata ini harta guna hilang ini anakku kenapa mati ini pasal hidupku kenapa diambil nyawanya marahkah mereka tidak Qalu keluar dari mulut mereka inna lillah wa inna ilaihi raji'un jangankan harta kami jangankan kubur kami jangankan anak istri kami diri kami, nyawa kami, jantung kami, mata kami, telinga kami, buah kami pun bukan punya kami. Lillah punya Allah. Kalau Allah mau ngambil tidak ada yang mampu berkata berkuasa. Inna ma'amu idha Allah syai'an yakula lahu kun fayakun. Puncak daripada kesedihan adalah rasa memiliki. Semakin tinggi rasa memiliki, maka semakin saya. Kalau sudah semakin saya, semakin cinta. Kalau sudah semakin cinta, ketika dia gila maka akan muncul marah. Marah terlampau sayang kepada harta. Ketika dia hilang, marah terlampau saya kepada istri dan anak Ketika dia mati sakit, marah, maka kemarahan kemana? Kemana risau hati akan dialamatkan? Maka kita mesti pandai berkata, ini adalah titipan Allah. Sampai masanya Allah mengambil, jangankan anakku, jangankan hartaku, jangankan pasangan hidup, sedangkan nyawa pun dalam genggaman kudrat iradat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mari kita luruskan pemahaman, jangan sampai terjadi kekeliruan. Puncak daripada kesalahan berawal dari salah pemikiran, buah dari salah pemikiran, salah ucapan, buah dari salah ucapan, salah tindakan, buah dari salah tindakan, salah beramal, mencaci maki Tuhan, menyumpah serapah, mengapa dia tidak adil, mengapa hati yang sholat, Sesungguhnya Allah sedang memainkan tipu daya. Wa mereka menyangka sudah menipu Allah. Wa Allah. Allah balas tipu daya mereka dengan perbuatan yang sama. Wallahu khairul makirun. Allah maha ahli kalau dalam pembalasan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala membiarkan Firaun dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dengan pasangan hidupnya, dengan kerajaannya sampai pada saatnya dia mati dengan sangat mengenaskan. Falamma adrakahu al ketika dia tenggelam di dalam laut merah. Begitulah Allah membiasakan, membinasakan kekuasaan Namrus sampai pada akhirnya dia pun mati dengan kehinaan. Inna Allah ayat an yadriba masalan masalah marah fa ma fawqaha. Allah Ta'ala menciptakan seekor nyamuk yang disangka Allah hina, rendah. Mengapa Allah mesti menciptakan nyamuk? Ternyata dengan nyamuk yang hina itu mampu mematikan raja yang hebat di raja kuasa tapi berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Nembus mati hanya dalam sengatan nyamuk yang masuk dalam telinga. Begitu Allah mengakhiri kehidupan orang yang saleh. Fir'aun, Allah biarkan dia hidup lama. Allah biarkan dia punya kuasa. Allah biarkan pula Qarun dengan harta yang limpah ruah sampai akhirnya tenggelam dengan hartanya. Danau Qarun yang ada di Mesir saat ini Afrika Utara menjadi saksi bagaimana mereka-mereka yang zalim hidup pernah di atas tanah pernah tertawa terbahak-bahak menertawakan Allah tapi akhirnya Allah mengazab mereka dengan azab dunia yang menyakitkan azab akhirat mengalir sepanjang masa di fiha abada kekal selama-lamanya Meliru Muhammad, Mengapa mereka kaya? Mengapa mereka tetap hidup tenang? Mengapa Allah tidak turunkan? Allah Maha Kuasa turunkan. Sesungguhnya Allah sedang memainkan tipu daya tipu muslihat. Inna Allah la yudhil Sengaja bulan Allah rezeki yang banyak, di bulan Allah umur yang banyak. ilah ilah akhada bulan yufridhu. Ketika Allah ambil nikmat itu dan Allah sungkurkan di dalam neraka, maka tidak ada keraguan sedikit pun. Sebaliknya, ada hamba-hamba yang disayang Allah. Sedikit saja dia berbuat dosa, langsung dibalas di dunia dalam bentuk kesakitan, dalam bentuk kehilangan, dalam bentuk kematian, dalam bentuk kesengsaraan, hatta yamshi al ardi makan alaihi khati'ah sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya sedikit pun karena sudah dihapuskan dengan sabar yang menerima berbagai macam ujian orang beriman itu sampai pening kepalanya pun demamnya pun menghapuskan dosa-dosanya mayusibul mu'min min nasabi wala wasabi wala sakabi wala syukin yastaruha susah hati gundah bulan demam panas bahkan duri yang ketusuk kaki Nuri yang menusuk tapak kakinya. Inna kafarallahu anhu bihasani'an. Sesungguhnya dengan itu semua Allah membersihkan dosa-dosanya. Mari kita berhusnuzon kepada Allah. Mari kita berprasangka baik kepada Allah. Ana inna husni zanni abdi Aku menurut prasangka baik hamba kepada aku. Anda kita bersusun kepada Allah, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Wa yang yanqalib mana akibat siapa yang murtad, na'udzubillah, siapa yang berbalik kepada agama yang lama, ditinggalkannya Islam ini, Allah tidak akan rugi walau sedikit pun. Allah tetap memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Pilihan hanya ada dua. Lain syakartum kalau kau bersyukur, la aku.